Nah, pertanyaannya hal nasta'inu bil ahya, apakah boleh kita meminta isti'anah yakni pertolongan kepada orang-orang yang masih hidup? Maka jawabannya berkata Syekh Muhammad Jamil Zainu rahimahullahu taala, "Na'am." فيما يقدرون عليه من كرد أو نصرة قال الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى وقال صلى الله عليه وسلم والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه dibolehkan meminta tolong kepada yang masih hidup dalam hal yang mereka mampu mewujudkannya seperti meminta memberi pinjaman atau pertolongan yang lainnya yang termasuk dalam tolong menolong di dalam kebaikan dan takwa Allah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kalian di atas kebaikan dan takwa. Yakni di dalam hal yang di mana seseorang mampu untuk mewujudkan permintaan atau pertolongan tersebut. Demikian pula sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan Imam Muslim dalam sahihnya, "Wallahu fi aunil 'abdi maka al-'abdu fi auni akhihi." Bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa di dalam pertolongan terhadap hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Selama hamba itu menolong saudaranya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menolongnya pula. Naam. Sehingga di dalam hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa menegakkan tolong menolong sesama hamba-hamba Allah dan khususnya sesama muslim ini adalah perkara yang baik. Naam, bahkan diperintahkan di dalam syariatul Islam. Selama bentuk pertolongan itu adalah hal yang mampu diwujudkan oleh manusia. Naam, amma talabus syifa wal rizq wal hidayah wa amthaluhuma, fala tutlabu illa min Allah li'anna al ajizuna anha fadlan 'anil amwat. Adapun meminta kesembuhan misalnya, meminta rezeki, meminta hidayah taufik dan semisalnya maka itu tidak mungkin bisa diwujudkan melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka meminta pertolongan dalam bentuk-bentuk yang seperti itu adalah merupakan kesyirikan barakallahu fikum. Yang hidup saja itu tidak mampu untuk melakukannya, apalagi yang sudah meninggal. Naam. Maka Allah Subhanahu wa taala ya tidak membenarkan hal tersebut. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surah Asy-Syu'ara pada ayat 78 hingga 80. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, alladzi khalaqani fa huwa yahdini, walladzi huwa walladzi huwa yut'imuni wa yasqin, wa idza maridtu fa huwa yashfin." Dialah Allah yang menciptakanku, fa huwa yahdin. Dia pula Allah yang memberi hidayah kepadaku, yakni taufik. Walladzi huwa yut'imuni wa yasqin. Dia pula Allah yang memberi makan kepadaku dan memberi Minum. wa idza marid maridtu fahuwa yashfin dan apabila aku sakit maka dialah Allah yang menyembuhkanku barakallahu fikum menunjukkan permohonan meminta kesembuhan meminta hidayah taufik meminta rezeki makanan atau minuman ya semua itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala dan makhluk manusia tidak mampu mewujudkannya. Barakallahu fikum. Naam. Tidak mampu me mewujudkannya, melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita meminta pertolongan dalam hal-hal yang demikian, maka itu masuk dalam bab asyirku billah. <clears throat> Yaitu perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Hidayah di sini terbagi menjadi dua barakallahu fikum, hidayah taufik dan ada yang namanya hidayah tauji wal irsyad. Hidayah taufik itu hanya di tangan Allah taala. Yang memberi hidayah orang kafir masuk Islam atau orang yang uh, durhaka kepada Allah lalu dia berhijrah bertobat mendapatkan hidayah itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu untuk mewujudkannya. Namanya hidayatul taufiq. Ya, adapun hidayah yang kedua, hidayatul irsyad wa tauji, maka ini dimiliki oleh manusia pula. Ya, seperti saya sekarang misalnya memberi ceramah atau nasihat, ya, maka ini namanya hidayah, bimbingan dan arahan. Ya, saya sedang memberi nasihat, memberi bimbingan kepada hamba-hamba Allah. Ya, sehingga Eh, mereka mendengarkannya kemudian mengamalkannya maka ini namanya hidayah al-irsyad wa tauji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya mewujudkan hal ini dan kemudian kita semua diperintah oleh Allah taala untuk ya mewujudkannya yakni memberi bimbingan nasihat dakwah amar ma'ruf nahi mungkar barakallahu fikum maka ini boleh ya kita meminta bimbingan hidayah berupa bimbingan itu boleh dan tidak masuk dalam bab syirik bahkan itu perintah di dalam syariatul Islam berbeda ya hidayah itu taufik maka hidayah taufik tidak ada yang bisa memberi orang kepada orang lain taufik melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala nah maka dia terbagi dua oleh karena itu di dalam ayat Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keduanya ya Eh, kata Allah Subhanahu wa taala innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri tidak mampu memberi hidayah. Ya, walaupun pada orang yang kau cintai. Tetapi Allah lah yang memberi hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Di sini yang dimaksud adalah hidayah at-taufiq. Ya, bahwa Nabi Muhammad sendiri tidak bisa memberi hidayah kepada pamannya Abu Talib yang beliau sangat bersemangat ya untuk memberi hidayah kepadanya namun dia tidak dikehendaki oleh Allah mendapatkan hidayah sehingga dia mati dalam keadaan uh, kafirin dan <clears throat> dia mendapatkan uh, siksaan yang paling ringan dari siksaan api neraka yaitu kata Rasulullah SAW uh, eh, diberi dua sandal pada kakinya dari sandal api neraka yang ketika itu yagli dimaguhu ubun-ubunnya meleleh. Itu siksaan yang paling ringan di api neraka yang Allah taala memberi syafaat khusus kepada nabi kita sallallahu alaihi wasallam yaitu meringankan siksaan penduduk api neraka khusus diberikan kepada Abu Talib, paman Rasulullah SAW. Kalau hasil Rasulullah sendiri tidak bisa memberi hidayah taufik kepada pamannya. Sementara dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna kalatahdi ila siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar memberi hidayah kepada jalan yang lurus. Maksudnya memberi bimbingan ya dan nasihat, arahan, amar ma'ruf dan nahi mungkar kepada jalan yang lurus. Maka semua kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk memberi hidayah berupa irsyad dan tauji. Naam. Kemudian ikhwani fi din azzakumullah. Terkait dengan al-isti'anah ini, kita bacakan faedah dari Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala di dalam kitab Syarah Thalathatil Usul beliau Naam bahwa isti'anah meminta pertolongan itu bisa dibagi menjadi empat bagian. Yang pertama isti'anatu billah yaitu meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala dan ini adalah al-isti'ana al-mutadhammina li kamalidh dhulli minal 'abdi li rabbih yaitu permohonan permintaan tolong yang mengandung kesempurnaan penghambaan diri seorang hamba kepada Robnya kepada Allah taala watafwidul amri ilaihi dan menyerahkan seluruh urusannya kepadanya jalla wa ala wa'tiqadu kifayatihi dan meyakini bahwa inilah sumber keselamatan ya yaitu dengan terwujudkannya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah telah menolong maka mencukupi seluruhnya. Naam. Wa hadhihi la takunu illa lillah. Dan yang demikian ini tidaklah bisa terwujudkan melainkan kita hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah taala berfirman, "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in." Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. <clears throat> Wa wajhul ikhtisas anna Allah taala qaddama al-ma'mul iyyaka wa qa'ida al-lugha allati nazala biha al-Qur'an anna taqdima ma haqquhu at-ta'khir yufidul hasr wal ikhtisas. Di dalam ayat ini Allah taala mendahulukan objek ya sebelum kata kerja dan pelakunya, sebelum fiil dan fa'ilnya. Ya, sehingga uh, siak atau atau konteks bahasa yang seperti ini ini menunjukkan kepada yufidul hasr ya memberi Faidah batasan dan pengkhususan. Iyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Yang benar mestinya nasta'inu bika. Au nasta'inuka. Kami mohon pertolongan kepadamu. Itu asalnya. Ya, tapi ketika dibalik hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Ya, maka ketika mendahulukan maf'ul bih atau objek daripada subjek dan predikatnya, maka objek tersebut menunjukkan taksis, ya, pengkhususan barakallahu fikum, yaitu dalam hal ibadah dan isti'anah meminta pertolongan itu tidaklah diwujudkan melainkan khusus hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang dimaksud meminta tolong di sini adalah jenis yang pertama ini tadi yang dimaksudkan adalah isti'anah ya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu kesempurnaan penghambaan diri setiap manusia, setiap hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jenis ini tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah. Karena itu syirkun akbar. Naam. Jenis yang kedua al-isti'anah bil makhluk ala amrin yaqdiru alaihi fahadihi ala hasbil musta'an alaihi Fa in kanat ala birrin fahiya jaizatun lil musta'in masyru'atun lil mu'in liqaulihi ta'ala wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Jenis kedua adalah meminta pertolongan kepada makhluk dalam urusan yang makhluk itu mampu mewujudkannya. Maka ini sesuai dengan al-musta'an alaihi yang dimintai tolong jika <clears throat> permintaan itu ala birrin dalam kebaikan dan takwa maka itu boleh ya kepada orang yang meminta tolong dan boleh pula kepada orang yang memberi pertolongan ya karena Allah taala berfirman wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa tolong menolonglah kalian di atas kebaikan dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala namun wa in kanat 'ala ithmin fahiya haramun 'alal musta'in wal mu'in namun jika bentuk pertolongan yang diminta tadi adalah berupa dosa, bukan berupa kebaikan dan ketakwaan, maka itu haram. Haram kepada yang dimintai tolong dan haram pula kepada yang memberi pertolongan. Ya, oleh karena itu Allah taala berfirman, "Wala ta'awanu 'alal itsmi Jangan kalian saling tolong menolong di atas dosa dan permusuhan. <clears throat> Wa in kanat ala mubahin fahiya jaizatun lil, mus, lil musta'in wal mu'in. Jika bentuk pertolongan itu tadi adalah perkara yang mubah, maka itu boleh bagi yang meminta tolong dan bagi yang memberi pertolongan. Lakinnal mu'in qad yuthabu ala dhalika thawabul ihsan ilal ghair wa min thamma takunu fi haqqihi mashru'atun li ta'ala wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Akan tetapi yang memberi pertolongan <clears throat> ya terkadang dia diberi pahala yaitu pahala berbuat baik kepada orang lain. Ya, sehingga ketika bentuknya seperti ini itu disyariatkan. Ya. Walaupun dalam perkara mubah, asalnya mubah boleh. Ya. Ketika seseorang menolong orang lain dalam perkara hal yang boleh yang mubah, maka ini masuk dalam bab umum yaitu berbuat ihsan, berbuat baik kepada orang lain. Itu disyariatkan. Allah taala berfirman, "Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin." Berbuat baiklah kalian, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. <clears throat> Berarti jenis kedua ini <clears throat> adalah meminta tolong <clears throat> kepada makhluk yang makhluk itu mampu untuk mewujudkannya. Maka jika bentuknya adalah kebaikan dan ketakwaan, maka ini disyariatkan bahkan diperintahkan wa ta'awanu 'alal birri taqwa. Namun jika sebaliknya dia berupa dosa, maka itu haram untuk dilakukan disebabkan Allah taala berfirman wala ta'awanu 'alal 'alal itsmi wal 'udwan. Yang ketiga jika perkaranya mubah <clears throat> maka mungkin saja yang memberi pertolongan diberi pahala. Ya, tergantung kepada niatnya. Tergantung kepada niatnya barakallahu fikum. Dan dia masuk dalam kaidah umum yaitu perintah untuk berbuat baik ya atau menolong orang lain ya dengan berbuat baik kepadanya. <clears throat> Kemudian jenis yang ketiga kata Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala al-isti'anatu bi makhluqin hayyin hadirin ghairi qadirin fa hadhihi lagwun wa la ta'ilun tahtaha <clears throat> yaitu meminta tolong kepada makhluk yang hidup dan dia ada di hadapan kita tetapi dia bukan orang yang mampu untuk mewujudkan apa yang kita minta tersebut maka ini namanya kesia-siaan ya perbuatan yang sia-sia Naam, seperti seseorang yang meminta tolong kepada orang yang lemah fisiknya untuk mengangkat beban yang berat. Ya, yang dia tidak mungkin mampu mengangkatnya. Maka ini ya hal yang sia-sia. <clears throat> ini yang ketiga, yang keempat, al-isti'anatu bil amwat mutlaqa au bil ahya ala amrin ghaib la yaqdiruna ala mubasharatihi fa syirkun لأنه لا يقع إلا من شخص يعتقد أن لهؤلاء تصرفا خفيا في الكون yaitu meminta tolong <clears throat> dengan amwat orang-orang yang telah meninggal dunia <clears throat> secara mutlak enam, <clears throat> meminta tolong kepada orang yang telah meninggal dunia atau orang yang masih hidup namun dalam perkara gaib ya perkara gaib yang tidak bisa diwujudkan oleh makhluk <clears throat> maka ini adalah syirik karena tidaklah terjadi hal ini melainkan dari seseorang yang memiliki keyakinan bahwa orang yang telah meninggal itu tadi yang dia mintai atau orang yang masih hidup itu tadi yang dia mintai dalam perkara gaib mesti dia punya keyakinan bahwa mereka itu punya kemampuan untuk bertindak pada alam semesta ini. Ya. Nah, maka ini syirik barakallahu fikum. Dan ini berulang-ulang kita sering nukilkan ya uh, penyair dari seorang sufi Al-Busiri yang mengatakan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya biyadikal khair wasyarr di tanganmu wahai Muhammad kebaikan dan keburukan naudzubillah ini ya hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang memberi kebaikan keburukan ya kepada hamba-hambanya hanya Allah bukan di tangan manusia ya walaupun kita menginginkan kebaikan pada orang kafir untuk masuk Islam. Kalau Allah tidak menghendaki maka tidak mungkin. Begitu pula sebaliknya. Ya, kita inginkan orang itu celaka namun Allah tidak menghendakinya, dia tidak akan bisa mewujudkannya. Naam. Dia mengatakan dia dikal khair wasyar Di tanganmu kebaikan dan keburukan. Ya, bahkan dia pun mengatakan wa ilmuka fil lauhil mahfud ya dan ilmumu adalah mengetahui apa yang di lauhil mahfud yaitu takdir naudzubillah ini ya dituangkan di dalam bait eh, bait-bait syairnya ya di dalam kitab al-burdah namanya ya yang mengandung banyak kesyirikan ya yang menetapkan kepada makhluk sifat-sifat ilahiyah sifat-sifat ya ubudiyah yang hanya Allah yang memilikinya Barakallahu fikum. Maka Rasulullah SAW tidak mampu bertindak terhadap alam semesta ini. Ya, beliau manusia, akan tetapi beliau nabi dan rasul. Naam, Allah taala telah berfirman dia dalam Al-Qur'an alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtada min rasul. Sesungguhnya dialah Allah yang mengetahui perkara gaib dan Allah tidak akan tampakkan perkara goib itu pada siapapun. Kecuali kalau Allah menghendaki yang diridhoi dari Rasul. Ya, maka Allah beritakan. Ya, dan ketika Allah memberitakan, kita, maka kita mengatakan itu bukan lagi goib. Ya, karena Allah telah memberitakan kepada Rasulnya atau kepada malaikat-malaikatnya. Namun jika tidak diberitakan, maka perkara goib itu tidak ada yang mengetahuinya hanya Allah Subhanahu wa taala. Apalagi Lauhil Mahfud. Ya, tulisan takdir yang tertulis di Lauhil Mahfud 50 ribu tahun sebelum diciptakan langit dan bumi <clears throat> tidak ada yang mengetahuinya melainkan hanya Allah taala. Naam. Barakallahu fikum. Ya. Maka itu kesyirikan. Ya, walaupun kita mengatakannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena Allah taala ya menjelaskan di dalam Al-Qur'an berbeda dengan apa yang telah disebutkan tadi. Naam. Ya, qul innama ana basyarum mithlukum. Allah katakan, wahai Muhammad katakan kepada mereka semua bahwa engkau itu manusia biasa seperti kalian. Nah, maksudnya manusia biasa dia wajib beribadah kepada Allah, menghambakan dirinya kepada Allah dan dia tidak bisa memiliki sifat-sifat seperti sifat-sifat ya kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Walaupun beliau nabi dan rasul, bagaimana dengan selain nabi dan rasul? Dari para tokoh-tokoh, pimpinan-pimpinan yang dikultuskan ya, seperti kaum Syiah, Rafidah yang mengkultuskan tokoh-tokoh mereka pimpinan-pimpinan mereka kepada tingkat ketuhanan. Ini syirkun akbar, kekufuran barakallahu fikum. <clears throat> Maka jenis yang keempat ini kata Ibnu Utsaimin rahimahullah bahwa ketika ada orang berdoa meminta kepada orang yang telah meninggal dunia atau orang yang masih hidup namun dia minta perkara-perkara gaib yang tidak bisa diwujudkan melainkan hanya kepada Allah berarti dia punya, dia pasti punya keyakinan bahwa yang dia minta itu punya sifat uluhiyah. Ya, punya sifat uluhiyah atau ubudiyah yang boleh diibadahi. Ya, selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini syirkun akbar. Barakallahu fikum. Nah. <clears throat> ya, dan ini banyak terjadi di zaman kita sekarang sampai hari ini. Ya, ada orang-orang yang banyak yang memiliki keyakinan, doanya tidak akan bisa sampai kepada Allah kalau tidak melalui si A, si B, si C. Sehingga dia kalau berdoa harus melalui perantara-perantara tersebut. Ya, sehingga dia berdoa melalui Abdul Qadir Jailani. Ya, mereka tawaf di kuburannya di Kufah sana. Ya, ada lagi uh, tawaf berdoa di kuburannya kepada Al Badawi di Mesir. Ya. Kalau di Indonesia di sini banyak. Ya. Barakallahu fikum. Yang kadang-kadang itu fiktif. Ya, Sunan-sunan sembilan, Sunan Kalijogo, ya, Maulana Ibrahim, Sunan ini Ampel dan seterusnya dimintai doa. Ya, datang di kuburannya berdoa kepada Allah melalui kuburan-kuburan tersebut. Maka semua itu syirkun akbar. Naam, syirik besar barakallahu fikum. Iya, ini musibah ya terkadang dilakukan oleh eh, pemimpin-pemimpin uh, wilayah. Ya, terkadang dilakukan individu-individu pemerintah. Yang ini sangat besar pengaruhnya terhadap negeri, terhadap wilayah dalam hal keamanan, dalam hal kemakmuran. Naam, itu sangat berbahaya. Ya, kalau yang melakukannya penguasa atau pemimpin melakukan kesyirikan. Ya, ada yang ketika musibah datang memotong kepala sapi, lalu sapinya dikuburkan. Ya, lalu berdoa di sisinya di tempat tersebut. Naam, yang diwakili oleh terkadang dai-dai atau kiai. Ya, yang mengarahkan pemimpin tersebut. Wal billah. Ya, ini kerusakan yang sangat berbahaya, mengancam ya wilayah dan kaum muslimin. Ya, mengancam wilayah dan penduduknya dari kaum muslimin ketika mereka itu diam dan tidak mengingkarinya. <clears throat> Naam. Kemudian yang terakhir dari bentuk isti'anah yang kelima kata Syekh rahimahullah al-isti'anatu bil a'mal wal ahwal al mahbuba ila Allah taala wahadhi masyru'atun bi amrillahi taala fi qawlihi ista'inu bis sabri was salah yaitu meminta tolong melalui amalan-amalan soleh amalan-amalan yang dicintai ya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ini mirip dengan tawassul bil a'mal as-salihah yaitu meminta tolong bertawassul dengan amalan-amalan soleh yang pernah dilakukan oleh seorang hamba. Itu boleh disyariatkan. Nah, Seperti tiga orang yang terjerembab dalam goa. Dalam hadis Bukhari Muslim. Nah, Yaitu uh, yang satu punya pernah ama, punya amalan berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Lalu dia berdoa kepada Allah meminta tolong untuk diselamatkan melalui amalan solehnya yang dia ingat, yang dia ikhlas melakukannya, yaitu berbuat baik pada kedua orang tuanya. Ternyata Allah kabulkan. Pintu goa itu tergeser sedikit. Batu yang menutupi, mulut goa itu tergeser, bergeser sedikit. Yang kedua, dengan amalan solehnya, yaitu pernah <clears throat> hampir melakukan zina, lalu si wanita itu mengatakan, Ittaqillah, la tafuddal khatam illa an mawdi'ihi. Jangan engkau memecahkan cincin melainkan pada tempatnya. Maka dia takut kepada Allah lalu melepaskan membiarkan wanita itu bersama dengan emas yang dia berikan dia tinggalkan zina karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu ikhlas aku lakukan ya Allah, maka selamatkanlah kami. Ternyata Allah kabulkan dan yang kedua kalinya Eh, batu yang menutupi mulut goa itu bergeser. Yang ketiga, yaitu amalan soleh yang dia pernah lakukan dengan amanah, sifat amanah. Ini penting barakallahu fikum, sifat al-amanah. Yaitu dia pernah mempekerjakan seseorang lalu orang itu pergi belum sempat mengambil gajinya. Ya. Kemudian gajinya itu ternyata digunakan, dikembangbiakkan dengan usahanya sehingga dari gaji itu berkembang menjadi eh, hewan-hewan uh, ternak yang sangat banyak jumlahnya. Ketika itu orang itu datang menagih kembali gaji yang belum sempat diambil dulunya, ternyata orang itu mengatakan silahkan ambil semua apa yang kau lihat dari hewan-hewan ternak. Dia pun mengatakan, La tas tahziuni, Jangan engkau mengolok-olokku. Sesungguhnya gajiku cuma sedikit. Ya. Bukan seperti apa yang engkau sebutkan. Orang itu mengatakan, ambil semuanya. Itu adalah dari hasil gajimu yang aku kembangkan. Dan itulah hasilnya. Maka kemudian orang itu memboyong semuanya. Dia mengambilnya semua. Barakallahu fikum. Dan ini sifat amanah. Ya. Yang hampir punah ya di zaman sekarang dari berbagai sisi ya aspek kehidupan manusia. Dan ini sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan tanda-tanda kiamat yaitu dicabutnya amanah. Sifat amanah. Barakallahu fikum. Bahkan eh, dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan jika sifat amanah ini sudah dicabut, sudah terangkat, ya maka itu pertanda hari kiamat telah dekat. Nah, dan apa yang kita saksikan barakallahu fikum di zaman kita sekarang sifat khianah ya yang begitu merebak dan dicabutnya sifat al-amanah dari yang kecil sampai yang terbesar. Pada sallallahu alaihi wal afiyah maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah taala melindungi kita semua dan menyelamatkan kita dari sifat al-khiyanah. Naam, maka ini jenis yang kelima yaitu beristianah melalui amalan-amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu di, disyariatkan. Naam. Wallahu taala a'lamu bis Ini lima uh, jenis al-isti'anah yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Syarah Salasatil Usul. <clears throat> Taib. Sebelum kita menutup majelis kita, kita bacakan uh, satu pertanyaan. Nah, pertanyaan berikutnya adalah hal yajuzu an-nadru li ghairillah? Apakah boleh bernadar kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Bernadar kepada selain untuk selain Allah taala. Jawabannya la yajuzu an-nadru illa lillah. Tidak boleh bernadar melainkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Liqaulillahi taala karena firman Allah taala hikayatan an imra imraati Imran yaitu yang menceritakan tentang uh, istri Imran ya radhiyallahu taala an Allah taala berfirman Rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni Naam wahai Rabbku kata istri Imran wahai Rabbku sesungguhnya aku bernadar untukmu hanya kepadamu ma fi batni apa yang ada dalam perutku ini yakni dari apa Eh, janin yang dia kandung. Naam, maka dia bernadar kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini menunjukkan bahwa nadar itu tidak boleh melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala karena nadar itu adalah salah satu jenis dari jenis jenis ibadah. Demikian pula Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nadhara an yuti Allah falyuti'hu wa man nadhara an ya'siyahu fala ya'sihi." Barang siapa yang bernadar untuk mentaati Allah Ta'ala, maka hendaklah dia mewujudkan nadar tersebut. Dan barang siapa yang bernadar untuk bermaksiat kepada Allah, maka jangan dia wujudkan. Jangan dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis ini diriwayatkan Imam Al-Bukhari rahimahullah. Kita lanjutkan insya Allah pada pertemuan selanjutnya. Lebih kurangnya saya mohon dimaafkan. Kita tutup dengan kafar majelis.